Kita lanjutkan kajian kitab Salus Suyuf al-Assinnah sampai pada ucapan Al-Muallif rahimahullah wa naqala rahimahullah ba'd al-athari 'an salaf Kemudian beliau yakni Ibnu Battah menukil asar-asar dari salaf. Allati tanha wa tuhadzir min ittiba'il hawa yang melarang dan memperingatkan dari mengikuti hawa nafsu. Wadhalika fi kitabihi al-akhar al-ibana susughra. Yaitu dalam buku beliau yang lain, buku Ibnu Battah yang lain, ibana As-Sughra. Famin dzalika di antara yang diriwayatkan dari asar-asar adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Ashabur ra'yi a'da'us sunnah." Orang-orang yang memakai ra'yunya sendiri, memakai pendapat pribadinya sendiri adalah a'da'us sunnah, musuh-musuh sunnah. Ayatumul ahadith an yahfaduha mereka tidak mampu untuk menghafalkan hadis. Nggak mampu, tidak pandai dalam menghafalkan hadis. Ya. Watafallatat minhum akhirnya lepas dari mereka. Falam ya'uha maka mereka tidak bisa memahami hadis. Faqalu birra'i akhirnya mereka berbicara dengan ra'yu. Akhirnya mereka berbicara dengan pendapat pribadinya sendiri. Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Perhatikan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa beliau menganggap siapa yang memakai ra'yu, memakai pendapat pribadinya sendiri, tidak memakai dalil-dalil, tidak memakai sunnah, maka dikatakan a'da'us sunnah, musuh-musuh sunnah. Orang yang berkata menurut saya, atau saya berpendapat, atau yang menyatakan menurut akal saya, saya pikir begini, atau dia katakan saya rasa. Ini musuh-musuh sunnah. Adapun seorang ahli sunnah akan mengatakan qala Rasulullah. Akan menyatakan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Akan berkata ini ucapan Allah, ini ucapan Rasul. Tetapi mereka-mereka menyatakan saya rasa, saya pikir, ini pendapat saya, saya lihat begini, menurut saya, ini khunidin azakumullah, orang-orang yang menentang sunnah atau memusuhi sunnah. Kata Umar, ashab ra'ya ada sunnah. Wa qawlu Ali ibn Abi Talib. Dan dinukil pula ucapan Ali ibn Abi Talib. Qal radiyallahu taala anhu al hawa yasuddu anil haqq. Kata Ali bin Abi Talib, yang namanya hawa nafsu menentang kebenaran. Lihat kata beliau. Hawa akan menentang kebenaran. Dan juga dinukil ucapan Al Hasan rahimahullah. Qala man da ma min da'in ashadda man min hawa khalat qalban. Ma min da'in ashadda min hawan khalat qalban. Sungguh tidak ada satu penyakit pun yang lebih dahsyat dari hawa nafsu yang mencampuri sebuah hati. Tidak ada penyakit yang lebih dahsyat bagi hati melainkan hawa. Ini kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Semuanya dinukil dalam kitab Al-Ibadatus Sughra. Wa qawlu Abi Qilabah dan ucapan Abu Qilabah Iyakum ashabul khusumat. Hati-hati kalian dari ashabul khusumat fa innila aman an yaghmisukum fi dalalatihim aw yalbisu alaikum ba'dha ma ta'rifun hati-hati kalian dari ashabul khusumat kelompok yang senang berdebat golongan yang senangnya berdebat yang hanya pandai bersilat lidah fa innila aman hati-hati dari mereka karena aku tidak merasa aman, aku khawatir. Kalau mereka menjerumuskan kalian dalam kesesatan mereka. bisu alaikum. Atau paling tidak akan mengkaburkan atas kalian. Akan menyamarkan atas kalian. Apa-apa yang kalian sudah ketahui. Berarti Abu Qilabah memperingatkan kita dari bahaya ahlul bid'ah, ahlul ahwa karena dua bahaya. Bahaya pertama, akan terbawa dengan kesesatan mereka. Bahaya kedua, akan menjadi tidak jelas apa yang tadinya jelas. Akan menjadi kabur kembali, akan menjadi samar kembali apa yang tadinya jelas. Tadinya kamu yakin dengan sesuatu, kamu yakin dengan apa yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah, tetapi ketika mereka berbicara, dengan syubhat-syubhat, dengan tipuan-tipuan. Kemudian kita mulai ragu kembali. Pada tadinya yakin, menjadi ragu kembali. Ini juga bahaya berikutnya. Terbawa belum, belum terbawa, tetapi yang tadinya yakin jadi ragu. Yang tadinya yakin jadi berkurang, berkurang, berkurang. Insyaallah. Wa qala Abdullah ibn Aun al-Basri. Ucapan Abdullah ibn Aun al-Basri rahimahullah. Idza ghalaba al-hawa 'ala al-qalbi istahsan ar-rajul ma kana yastaqbihu. Kalau hawa nafsu sudah menguasai hati, maka seseorang akan menganggap baik apa yang tadinya dianggap jelek. Ini azakumullah. Yang kita katakan tadi bahwa kalau sudah termasuk hawa nafsu dalam hati, maka kacamatanya berubah. Cara pandangnya berubah. Penilaiannya pun berubah. Yang tadinya dia anggap jelek, dianggap baik. Yang tadinya dianggap baik, jadi berubah. Dianggapnya jelek. Kenapa berubah? Karena hawa sudah masuk dalam hatinya. Qanibina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, hawa nafsu akan merubah penilaian seseorang. Akan merubah sikap seseorang. Akan merubah keadaan seseorang dengan secepat-cepatnya tiba-tiba berubah. Satu kali majelis masuk hawa berubah. Dan sudah dikisahkan kisah-kisahnya. Bagaimana satu majelis duduk di bawah pohon dengan kodaria jadi kodaria. Ketika hawa nafsu masuk dalam hatinya, berubah cara berpikirnya, cara pandangnya. Qala wa qawlu Arta'ah Ibn al-Mundhir. Dinukil pula ucapan Arta'ah Ibn al-Mundhir rahimahullah. La an yakuna ibni fasiqan min al-fusaqi ahabba ilayya min an yakuna sahibu hawa. Min an yakuna sahiba hawa. Sungguh kalau anakku menjadi fasik dari kalangan orang-orang fasik lebih aku sukai daripada anakku menjadi sahibu hawa jadi pemilik hawa nafsu kesesatan ini juga mendukung membenarkan apa yang sudah kita bahas bahwa seorang yang tersesat dengan hawa lebih parah, lebih jelek, lebih dahsyat daripada orang-orang fasik. Dan bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Yang namanya bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Wa qawlu Malik ibn Anas. Dan juga ucapan Malik ibn Anas radhiyallahu taala anhu "Lam لم يكن من هذه الأهواء على عهد النبي صلى wa عليه وعلى آله وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا Uthman." Kata Malik bin Anas, Imam Malik rahimahullah, bahwa al-ahwa ini, hawa nafsu, hawa nafsu ini belum pernah terjadi. Belum pernah ada di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar. Pakai isim isyarah. Hadihi al-ahwa. Lam yakun hadihi al-ahwa. Ahwa yang mana? Kalau diisyaratkan oleh Imam Malik berarti yang ada saat itu. Yaitu Syiah, Khawarij, dan Qadariyah. Hadhil ahwa, pemikiran-pemikiran seperti ini dari hawa nafsu, gak pernah ada di zaman Nabi, Gak pernah ada di zaman sahabat, Gak pernah ada di zaman Abu Bakar wa Umar. Di akhir-akhir khalifah Ali bin Abi Thalib munculnya mereka. bin Khamilina kaum muslimin yang saya hormati. Berarti itu adalah bid'ah muhdathah Aliran-aliran hawa, pemahaman-pemahaman sesat dalam bentuk khawarij ataupun syiah rafidah ataupun qadariyah dan sejenisnya adalah bid'atun muhdathah kebid'ahan yang diada-adakan oleh mereka. Enggak ada di zaman Nabi. Nabi hanya mengisyaratkan nanti akan keluar begini dan begitu. Wa qala Abu Qilabah dan ucapan Abu Qilabah rahimahullah. Inna ahlal ahwa ahlu dalalah. Wala ara masirahum illa ilan nar. Ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, adalah golongan sesat. Aku tidak melihat perjalanan mereka kecuali ke dalam api neraka. La ara masirahum illa ilan nar. Aku tidak melihat perjalanan mereka kecuali menuju api neraka. Ini khonirina azakumullah. Peringatan tahzir dari Abu Qilabah. Bahwa yang namanya ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Mengarah menuju ke neraka. Fajarribhum. Falaisa ahadun minhum yantahil ra'yan. Au qala qawlan fayatanahaduna saif silahkan coba mereka. Lihat mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang beraliran dengan satu aliran atau berpemahaman dengan satu pemahaman bid'ah yang tahil ra'yan atau berpendapat dengan satu pendapat bid'ah kemudian berakhir tanpa pedang tidak ada kamu lihat nggak ada satu orang yang mengada-adakan pemahaman baru yang tidak berakhir dengan pedang Tidak ada semuanya berakhir dengan pedang Wa inna nifaqa kana duruban. Dan yang namanya kemunafikan itu berjenis-jenis bermacam-macam. Di sini Abu Qilabah rahimahullah menganggap bahwa ahlul bid'ah sejenis munafik. Mengapa demikian? Karena munafik adalah orang yang bahirnya Islam tetapi hatinya kufur. Sedangkan ahlul bid'ah kebanyakan demikian. Bahirnya mereka muslimin, ternyata di dalamnya ada pemikiran sesat, kufur, Menolak asma dan sifat, apa hukumnya? Kufur. Ya. Menganggap Quran tidak sempurna, apa hukumnya? Kufur. Mencerca para sahabat, apa hukumnya? Kufur. Ya. Menolak takdir, menolak rukun di rukun-rukun iman, mengatakan tidak ada takdir, padahal itu adalah rukun iman, apa hukumnya? Kufur. Ya. Berarti mereka sejenis munafikin. Dohirnya muslim, tetapi dalamnya kekufuran. Maka dikatakan oleh beliau oleh Abu Qilabah wa anna nifaqa kana duruban bahwa kemunafikan itu bermacam-macam. Disebutkan ayatnya satu persatu. Wa minhum man ahadallah di antara mereka yang berjanji pada Allah kemudian mereka mengingkari janji mereka kepada Allah. Ini ada munafik. Dan juga Allah katakan, "Wa minhum man yalbizuka man yalmizuka fis sadaqat." Di antara mereka ada yang mengolok-olok kamu, mencerca kamu dalam bersedekah. Yang bersedekah sedikit dikatakan Allah gak butuh dengan sedekahmu. Yang bersedekah banyak juga dicerca. Wah, ini murai, ini ingin dipuji ini. Orang yang sedikit dicerca, yang banyak pun dicerca. Ini para munafikin. Ya. Wa minhumul ladzina yu'dzuna nabi Di antara mereka para munafikin ada yang menyakiti hati Nabi. Ada yang menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtalafa qawluhum wajtama'u fi syak wa takdzib. Ucapan para munafikin berbeda-beda. Ada yang mengejek sodakoh. Ada yang berjanji kemudian diingkari. Ada yang menyakiti hati Nabi dan menyatakan huwa udun. Nabi itu udun gampang dibodohin, gampang ditipu. Kata mereka. Apa Allah jawab? Kul udunu khairin lakum. Udunnya Rasulullah SAW baik buat kalian. Rasulullah SAW percaya pada kalian. Itu baik buat kalian. Demikian pula mereka mencerca dengan kalimat, Unzur, qurra'una ha'ula arghabu butunan wa ajbanuna 'inda liqa. Kata munafik, lihat tamu-tamu kita ini. Maksudnya Rasulullah SAW dan muhajirin. Lihat tamu-tamu kita ini. Arghabu butunan yang paling rakus dalam makan dan paling penakut dalam perang. Astagfirullah. Mencerca Rasulullah, mencerca sahabat. Dikatakan arghabu butunan wajbanuna 'inda liqa yang paling rakus dalam makan dan paling penakut dalam perang. Astagfirullah. Maka seorang sahabat yang mendengarnya menyatakan, "Kalla wallah innaka munafiq." Tidak demi Allah, tapi engkau pasti munafik. Aku akan laporkan ucapanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disampaikan kepada Nabi alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada fulan mengatakan begini dan begitu." Munafik tadi datang, tergopoh-gopoh ketakutan, datang kepada Rasulullah Sallam. Rasulullah SAW tidak melihat dan tidak menengok dia. Nggak mau mendengar ucapan dia. Pegang ekor unta Rasulullah dan dia tersandung-sandung batu. Menyatakan, Ya Rasulullah, aku cuma main-main. Aku gak serius. Aku cuma main-main. Rasulullah SAW tidak menengok. Tidak mau melihat dia. Sampai turun ayat yang menyatakan dengan kalimat, La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Atau di awalnya dengan kalimat, abillahi wa rasulihi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un apakah dengan Allah dan rasulnya dan ayat-ayatnya kalian memperolok-olok menjadikan bahan permainan bahan tertawaan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum jangan cari-cari alasan kalian telah kafir setelah iman kalian ini Hukum menyakiti hati Rasulullah. Hukum menjadikan ayat untuk bahan Allah-Allah. Menjadikan hadis bahan Allah-Allah. Atau menjadikan Rasulullah sebagai bahan tertawaan. La ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Ini minhum. Alladzina yu'dunan nabiyya. Di antara mereka ada yang menyakiti hati Nabi dengan memperolok-olok. Kata Abu Qilabah, lihat munafikin itu yang bermacam-macam tadi. Ikhtalafa qauluhum. Ucapannya berbeda-beda. Ada yang memperolok-olok Rasul. Menyakiti hati Rasul. Ada yang memperolok-olok sedekah. Wah, berarti Allah miskin butuh sedekah dari kita. Astagfirullah. Ada yang berjanji diingkari, berjanji lagi diingkari, berjanji lagi diingkari lagi. Idza wa'ada akhlafa. Waktalafa berbeda-beda ucapannya. Wajtama'u fi syakki wa takdzib. Ternyata mereka sama dalam masalah pengingkaran. Dalam masalah ketidakpercayaan mereka pada Allah dan Rasulnya. Sama. Berbeda-beda ucapannya, intinya sama. Apa intinya? Tidak percaya dengan Rasulullah. Takrib, mendustakan Rasulullah SAW. Wa inna ula. demikian pula mereka ahlul bid'ah ucapannya berbeda-beda. Syiah ucapannya berbeda dengan Khawarij. Khawarij ucapannya berbeda dengan Qadariyah. Qadariyah ucapannya berbeda dengan Sufi. Sufi ucapannya berbeda dengan segala macam kelompok-kelompok lain. Tetapi dikatakan ijtama'u fis saif. Mereka sepakat dalam masalah pedang. Sepakat dalam masalah pertumpahan darah. Semuanya menghalalkan darah kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa zaman kemarin, beberapa tahun kemarin, ketika sedang ramai-ramainya berita tentang jihad di Afghanistan. Ada satu golongan ahli sunnah yang mengajarkan tauhid dan sunnah. Yang mereka bahkan sudah menerapkan syariat di sebuah kota di sana. Dan didirikan di sana imarah khilafah, imarah dakunara, tikunar. Ya. Bagaimana dengan yang lain? Kelompok-kelompok jihad yang lain. Di sana ada kelompok jihad yang sufi, kelompok jihad yang syiah. Sampai ada kelompok jihad komunis. Ya. Di Afghanistan. Ya. Komunis. Ya. Dan kurang ajarnya mas media, mereka justru yang memuat yang ini. Saya pernah lihat dalam satu majalah dulu, mujahidin Afghanistan dalam keadaan dia merokok, dalam keadaan dia berkata kalau saya, kalau kami menang kami akan mendirikan diskotik. Apa itu mujahidin? Tidak. Itu salah satu dari kelompok mujahidin yang didasari dengan pemikiran komunisme, sosialis. Baik. Apa yang mereka lakukan? Yang sufi, yang mu'tazila, yang hizbiyun juga ada, ekonomi muslimin juga ada di sana semuanya sepakat untuk menyerang ahli sunnah. Diperangi dengan senjata mereka. Dan syekhnya, ulamanya dibunuh oleh mereka. Oleh wartawan majalah mereka Bunyanul Marsus. lihat. ahli sunnah halal darahnya menurut mereka. Astagfirullah. Diperangi rame-rame oleh mereka bersama-sama. Oleh sekian kelompok mujahidin memerangi. Kenapa? Dengan alasan yang sama. Alasannya bahwa alusunnah nggak bisa diajak kerjasama. Alusunnah nggak bisa diajak untuk kerjasama. Kita, Yuhan bin Azakumullah, sejak dulu memegang prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Maaf, kami disuruh kerjasama dengan kalian komunis. Tidak, justru kita mengajarkan tauhid agar mereka selamat dari komunisme. Selamat dari sosialisme. Kami mengajarkan tauhid agar mereka selamat dari kekufuran-kekufuran. Kita harus kerjasama dengan Syiah. Kalla. Tidak demi Allah. Kita mengajarkan kaum muslimin agar cinta sahabat. Sedangkan mereka mengajarkan untuk benci sahabat. Bagaimana mungkin bisa bersatu? Dan ini barakallahu fikum. Dalam rangka rahmatan lil alamin. Rahmat untuk kaum muslimin agar mereka selamat dari kesesatan selamat dari penyimpangan dan ini dianggap oleh mereka sebagai kejahatan. Padahal dakwah menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Mereka anggap sebagai kejahatan yang layak untuk ditumpahkan darahnya. Bahkan mereka menghubungi salah seorang kita menyatakan kalian sudah kami halalkan darahnya. Salah satu dari golongan jaringan eh, atau jamaah Islamiyah yang tokohnya pernah bersembunyi di Malaysia. Hah? Lo Sungkar dan Abu Bakar Ba'asir. Dihalalkan darahnya. Tetapi kita harus sudah tidak menghalalkan darah mereka. Karena mereka masih muslimin. Diperangi pun karena memberontak, maka penguasa yang memerangi mereka. Kaum muslimin yang saya hormati. Demikian keadaan ahlul bid'ah. Kata Abu Kilabah, ikhtalafa qawluhum. Berbeda-beda ucapan mereka. Wajtama'u fis saif. Alirannya berbeda-beda, pemahamannya berbeda-beda, tetapi masalah pertumpahan darah sepakat mereka. Bersatu padu untuk menyerang ahli sunnah. Bagaimana dengan hizbiyah, sururiyah, kutubiyah? Kalau prinsip mereka untuk jangan saling salah menyalahkan, kita jalan sa jangan saling menyerang, kita harus bisa menghormati satu dengan yang lainnya kan begitu. Ya. Ikhwan Muslimin dan juga turunan-turunannya dari Hizbiyin. Ya. Tetapi kepada Al-Sunnah tidak bisa. Ya. Nggak bisa mereka praktekkan itu tadi. Padahal prinsip mereka prinsip insaf. Insaf menurut mereka, keadilan menurut mereka adalah kalau kita menyebutkan kejelekan ahlul bid'ah harus sebutkan kebaikannya. Dia menyimpang tapi baik. Punya kelebihan ini dan itu. Yang ini Syiah memang dia gulu pada Ali bin Abi Thalib tapi mereka dalam masalah ini bagus. Khawarij walaupun menghalalkan dari kaum muslimin tapi mereka untuk semangat jihadnya bagus. Itu prinsip mereka harus memuji. Tetapi ketika menyerang ahli sunnah nggak ada kebaikannya sedikit pun. Iya kan? Mereka kalau menyerang ahli sunnah apa kata mereka? Mereka kelompok kalau sunnah kelompok yang kaku, kasar, yang tidak adil, pengkhianat. Mereka antek-antek pemerintah. Mereka adalah bentukan dari Yahudi. Mereka adalah habis-habis. Tidak ada kebaikan sama sekali. Ajib. Kenapa kalian tidak terapkan prinsip kalian kepada ahli sunnah? Selamat mereka di negeri kita tidak memegang senjata. <coughs> Alhamdulillah. Hadikullah. Wassalamualaikum. Selamat di negeri kita mereka tidak pegang senjata. Kalau pegang senjata seperti di Yaman, habis kita. Akan diserang oleh mereka. Dan itu terjadi di Yaman. Masa-masa Syekh Mukbil dulu. Ikhwan ahlu sunnah salafin keadakan kajian seperti ini. Tiba-tiba orang lewat merondong dengan peluru. Ada korban beberapa luka, beberapa meninggal dunia. Apa salahnya ahlu sunnah? Apa salahnya ahlu sunnah? Menyampaikan sunnah dan memperingatkan dari bahaya bid'ah, apakah itu suatu kejahatan? Hizbiyun sama dengan khawarij, sama dengan Syiah rafidah. sama dengan kelompok-kelompok kelompok yang lainnya dari Ahlul Bid'ah, Ahlul Ahwa, pendapat pemahamannya berbeda-beda memang. Tetapi ijtama'u fi saif Ijtama'u fissayu. Mereka sepakat dalam masalah pertumpahan darah. Wala aramasurahum masurahum illa ilan nar. Dan aku tidak melihat perjalanan mereka kecuali ke dalam api neraka. Wa qalu Ibrahim an-Nukhai. Ucapan berikutnya dinukil dari ucapan Ibrahim an-Nukhai rahimahullah. Ketika berbicara tentang ayat Allah Azza wa Jalla bainahumul adawata wal والبغضاء dan kami lemparkan pada mereka permusuhan dan kebencian di antara mereka. Apa kata Ibrahim An-Nukhai? ashabul ahwa. Kata Allah, aku lemparkan permusuhan dan kebencian sesama mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Ahlul ahwa. Kata Ibrahim An-Nukhai rahimahullah. Ahlul ahwa ketika mereka tidak menghadap tidak menghadapi musuh, mereka saling mencari musuh dan mereka saling berperang. Allah lemparkan pada mereka berbagai macam permusuhan dan kebencian. Sehingga setelah imarah Islamiyah Dakunara hancur, diperangi oleh muslimin sendiri, dan juga syekhnya Zamilur Rahman meninggal dunia rahimahullah, dan juga beberapa mujahidin dari ahli sunnah terbunuh di sana Selesai. Ya. Sebagian terbunuh, sebagian kembali ke negerinya. Ya. Dengan sedih. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Mereka perang sendiri. Baru dapat kabul mereka perang sendiri. Ini yang terjadi. Dan juga di Suriah. Al-Qaeda dengan ISIS. Mereka saling berperang. Banyak korban bersama mereka. Demikian pula di tempat lain. Seperti itu. muslimin yang Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada mereka permusuhan dan kebencian. Wa qala Ibnu Battah, berkata Ibnu Battah lagi mengomentari, "A'adzanallahu wa iyyakum minal ara'il muhtara'ah." Semoga Allah melindungi kami dan kalian dari pendapat-pendapat yang dibuat-buat pendapat-pendapat baru yang diada-adakan. Dan juga dari ahwa al-muttaba'ah. Semoga Allah melindungi kami dan kalian dari hawa nafsu-hawa nafsu yang diikuti. Wal madhahibil mubtadi'ah. Dan dari madhab-madhab yang bid'ah. Semoga kita selamatkan dari itu semua. Fa inna ahlaha kharaju an ijtima' ila syattat. Karena kata Ibnu Battah rahimahullah bahwa mereka keluar dari kebersamaan kepada perpecahan. Mereka keluar dari ijtima persatuan kebersamaan ila syattat kepada perpecahan. Wa nizam ila tafarruq. Mereka keluar dari kerukunan, kerapian, kebersamaan kepada tafarruq, kepada perpecahan. Wa unsin ila wahsyah mereka keluar dari ketentraman kepada ketakutan. Kalau damai, tentram. Kalau damai tidak ada peperangan, tentram. Tetapi mereka justru dengan kebidahan-kebidahannya, mereka menjadi hidupnya tidak tentram, tidak tenang. Dipenuhi rasa wahsyah. Wahsyah itu ketakutan, kesendirian. Wa tilaf ilah tilaf. Mereka keluar dari kerukunan kepada permusuhan dan perselisihan. Iktilaf, menyatu hati. Bersatu hati, itu iktilaf. Mereka tinggalkan kepada ikhtilaf. Mereka tinggalkan dan berpindah kepada perselisihan. Wa'asam wa'asamana wa'an mahabbatin ila bughd. Mereka keluar dari kecintaan kepada kebencian yang tadinya saling mencintai, mereka tinggalkan menjadi saling membenci. Wa nasihatin wa mualah ila ghishin wa muadah. Yang tadinya nasihat saling menasehati, mualah memberikan loyalitas, kecintaan. Dia tinggalkan kepada ghish, kecurangan, penipuan, wa muadah dan permusuhan-permusuhan. Wa asamana wa iyyakum minal intima ila kullis min khalafal Islam. Semoga Allah melindungi kami dan kalian dari bergabung bersama nama-nama yang menyelisihi Islam dan sunnah. Nama-nama yang menyelisihi Islam dan sunnah. Nama Syiah, Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Sufiyah, tarekat-tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Syadziliyah, tarekat lagi? Semoga Allah melindungi kami dan kalian dari nama-nama yang menyelisihi kitab sunnah. Enam. Wa al-Imam al Hafidh Qiwamus Sunnah al Qasim Al-Asbahani. Berkata juga al-Imam al Hafidh penegak sunnah yaitu al Qasim kunyahnya Al-Asbahani rahimahullah. Kata beliau, "Faqad Allah, bi an takuna tabi'an sami'an muti'a." Allah telah memerintahkan kepadamu agar engkau mengikut tabi'an, ikut. Sami'an agar engkau mendengar. Muti'an dan taat. Allah perintahkan kamu untuk mengikut mendengar dan taat walau tawassa 'ala al-ummati iltimas at-tauhid wa ibtigha'il iman bi wa qiyasihi wa hawahu idzan ladallu kalau umat ini dibebaskan untuk mencari tauhid sendiri-sendiri dan mencari keimanan sendiri-sendiri dengan ra'yunya masing-masing dengan pendapatnya dan pikirannya masing-masing dengan kias-kias akal dengan analogi-analogi idan ladallu. Niscaya akan sesat. Bisakah mencari tauhid, mempelajari tanpa Quran dan Sunnah? Dengan akal saja? Bukankah alam ini pasti ada penciptanya? Penciptanya berarti Allah. Bisa? Sebagian bisa. Dan kecil, sebagian kecil. Sebagian besarnya kita nggak tahu. Jawabannya barakallahu fikum. Kalau saja agama ini tauhid dan ajaran syariat bisa dicari dengan akal, nggak perlu diutus nabi. Nggak perlu diturunkan kitab Al-Quran. Suruh cari sendiri-sendiri, berpikir sendiri-sendiri. Sepertinya ini baik, ambil. Sepertinya ini jelek, tinggalkan. Sepertinya ini yang lurus, ambil. Sepertinya ini harus kita begini, harus kita begitu. Saya pikir ini lebih bagus. Saya pikir ini lebih hebat, lebih cocok, lebih pas. Kalau bisa cari sendiri, Kenapa? Untuk apa diturunkan Al-Quran? Untuk apa diutus Rasul? Jawabannya tidak bisa dan tidak mungkin. Mencari sendiri dengan ro'yu. Tidak mungkin mencari sendiri dengan pendapat pribadi, dengan akal. Nggak bisa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya agar kita bisa terbimbing. Agar kita bisa terarah ke arah yang benar, tauhid yang hak ajaran syariah yang sempurna. Masih ucapan Al-Hafidh Abul Qasim Al-Asbahani. Kata beliau, Alam tasma' ila qawlillahi ta'ala. Tidakkah kau mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala? Lawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Tidakkah engkau mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala kalau kebenaran ini mengikuti hawa nafsu hawa nafsu mereka akan rusak langit-langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Akan rusak semuanya. Kalau kebenaran ini ngikut pendapat manusia, ngikut rakyu, ngikut dengan akal rusak. Agama Nasrani rusak karena itu. Di antaranya. Mereka punya Injil, mereka punya pendeta, mereka punya orang-orang yang dianggap alim oleh mereka. Tetapi ketika para pendeta-pendeta memutuskan keputusan-keputusan dan ditanya oleh mereka dan mereka memberikan jawaban-jawaban, ternyata jawaban mereka dan keputusan mereka berbeda dengan para ilmuwan ilmuwan ahli sains. Sains. Bertentangan. Maka terjadilah permusuhan antara golongan sains dengan golongan agama. Sampai mereka membuat perjanjian. Kesepakatan. Perjanjian lama, perjanjian baru. Untuk apa itu? Agama mereka dicocokkan dengan ilmu pengetahuan. Yang gak cocok diganti dirubah. Akan rusak agama mereka. Kenapa ketika dicocokkan dengan ilmu, dengan sains, cocok. Wah mereka gembira semua. Para ilmuwan ternyata agama Nasrani cocok dengan akal katanya. Ternyata cocok dengan penemuan kami. Maka senang mereka. Tapi sesaat saja nggak lama. Karena ilmu berkembang. Penemuan-penemuan berkembang, berubah. Profesor yang dulu dibantah oleh profesor yang mendatang ternyata kesimpulan mereka keliru, kita menemukan penemuan baru. Bagaimana Injilnya yang sudah kadung rusak? Bagaimana agama mereka yang sudah terlanjur rusak? Malu mau diganti lagi. Ayo kita bikin perjanjian baru yang terbaru. Ada penjadi lama, penjadi baru, kita rubah lagi yang terbaru lagi. Nanti ternyata ilmuwan berkembang lagi, kita ganti lagi, kita cocokkan lagi, kita bikin perjanjian baru yang terbaru, yang paling baru akhirnya agama mereka agama hasil rapat. Agama hasil rapat. Apakah itu keputusan Allah? Bukan. Keputusan rapat para pendeta. Apakah ini hasil uh, dari wahyu? Bukan. Ini bukan dari wahyu. Tetapi mereka membuat sendiri dengan membuat perjanjian lama, perjanjian baru, dan seterusnya. Hasil eh, pemungutan suara. Suara terbanyak itu dipegang oleh mereka. Agama demokrasi. Adapun Islam tidak demikian. Islam memiliki prinsip-prinsip yang tidak bisa berubah. Ilayamil qiyamah, sampai hari kiamat. Ilmuwan mau bilang apapun kita katakan yang hak adalah qala Allah wa qala Rasul. Jangan kita merasa kalah, jangan kita merasa malu, jangan kita merasa minder. Seperti tokoh Mu'tazili, tokoh Aklani, tokoh rasionalis yang bernama Muhammad Al-Ghazali. Dan juga Yusuf Qardawi. Ketika ada dalil hadis sahih bahwasannya lalat itu salah satu sayapnya adalah penyakit, Salah satunya adalah penawarnya, obatnya. Sehingga kalau lalat, masuk ke dalam gelas kalian, minuman kalian, celupkan dulu. Hingga dua-dua sayapnya masuk dalam air, baru-baru dibuang. Itu ditentang oleh mereka. Malu. Kenapa? Dokter-dokter kafir profesor sudah mem memeriksa, sudah menelitinya di laboratorium. Ternyata dua-duanya penyakit. Kenapa kita pertahankan hadis ini? Lihat, kalah Malu dia untuk berbicara karena bertentangan dengan profesor-profesor dan dokter-dokter kafir. Bahkan dia berkata dengan ucapan yang sungguh mengagetkan para ulama. Apakah kata Sukartawi? Aku lebih cenderung, lebih cocok dengan pendapat dokter kafir daripada hadis ini. Saya lebih percaya dengan ucapan dokter-dokter kafir daripada hadis Bukhari ini. Hadis Bukhari ditolak. Dan Muhammad Ghazali lebih jahat. Lebih kasar ucapannya. Kalau ada hadis, walaupun sahih, bertentangan dengan akalmu, hituhu ala rijlek Hituhu ala rijlek dia katakan. Taruh di telapak kakimu, kata dia, kalau bertentangan dengan akal. Berarti agama harus cocokkan dengan akal. Nggak dicocokkan dengan akal, kalau nggak cocok, taruh di lubang kaki. Taruh di bawah kaki inja. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini tokoh-tokoh rasionalis. Dan masih banyak lagi orang sejenis ini maka ingat ucapan Al-Hafidh Qiwamus Sunnah Abul Qasim Al-Asbahani. Bahwasanya hendaklah engkau mendengar ayat ini. Lawit taba'al haqqu ahwa'ahum. Kalau kebenaran ini harus mencocoki hawa nafsu mereka, akan rusak langit dan bumi. Kalau agama ini harus mencocoki akal mereka, harus mencocoki perasaan mereka, harus mencocoki rokyu-rokyu mereka, la fasadatis samawatu wal ardu wa man fihinna akan hancur semuanya. Langit, bumi dan apa yang ada dalamnya. Hancur. Fafham ma fussiralak. Kata Al-Asbahani, pahamilah apa yang ditafsirkan untukmu. Pahamilah tafsirnya. Yaitu hendaklah kita yang mengikuti kebenaran. Akal kita, perasaan kita harus dicocokkan dengan kebenaran. Bukan sebaliknya. Bukan kebenaran yang harus mencocoki kita. Bukan agama yang ditarik-tarik mencocoki hawa nafsu. Tetapi kita yang harus mencocoki Quran wa sunnah. Harus mencocoki agama. Wa qad takallama syatibiyu rahimahullah fi kitabih Al-I'tisam. Berkata Imam Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam tentang hawa nafsu hawa nafsu. Qala bab dhammul bid'i wasu munqalab ashabiha. Bab tentang kebid'ahan-kebid'ahan dan jeleknya akibat pelaku-pelakunya. Jeleknya akhir dari perjalanan pelaku-pelakunya. Kemudian berkata, Al-Khamis, yang kelima kata beliau. Ayatiba el bida yakni orang yang mengikuti kebidahan-kebidahan. Yang kelima, ittiba'un lil hawa. Bentuk bid'ah yang kelima adalah mengikuti hawa nafsu, hawa nafsu. Mengalahkan dalil dengan hawa nafsu. Mengalahkan dalil dengan akalnya, mengalahkan, da mengalahkan dalil dengan perasaannya. Kata beliau, لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع lam يبقى lahu illal hawa wasyahwa. Jeleknya bid'ah itu karena itu mengikuti hawa nafsu. Kenapa demikian? Karena akal-akal jika tidak mengikuti syariat berarti mengikuti hawa nafsu. Lam yabqa illal hawa, tidak tersisa kecuali hawa nafsu dan syahwat. Berarti akal kita. Kalau nggak ngikut syariat, berarti ngikut hawa nafsu. Nggak ada yang ketiga, hanya dua kemungkinan saja. Wa anta ta'lama fi ittiba'il hawa annahu dalalatun mubin. Annahu dalalun mubin. Dan kau tahu bagaimana hukumnya mengikuti hawa nafsu. Kesesatan yang nyata. Dalalun mubin. Ala tara qawla Allah ta'ala. Tidakkah kau lihat ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fakum bainan nasi bil haqq, wala tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah. Inna alladhina yadilluna an sabilillahi lahum azabun syedid, bima nasu yawmal hisab. Kata Allah, wahai Daud, kami menjadikan engkau khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqq. hukumilah manusia dengan kebenaran. Dengan hak. Wala tattabi'il hawa. Jangan ikuti hawa nafsu. Lihat ucapan Allah SWT. Hukumilah dengan hak. Jangan ikuti hawa. Berarti cuma ada dua. al hak wal hawa. Siapa yang mengikuti kebenaran, berarti dia tidak mengikuti hawa. Dan siapa yang tidak mau mengikuti kebenaran, berarti dia mengikuti hawa. Siapa yang berpegang dengan kebenaran, dia selamat dari hawa nafsu. Tetapi siapa yang tidak mau mengikuti kebenaran, berarti dia benar-benar mengikuti hawa. Allah menyatakan fahkum bainan nas bil wala tattabi'il hawa dan jangan ikuti hawa. Mengapa ya Rabb? Kenapa ya Allah enggak boleh mengikuti hawa? Kata Allah, fayudillaka an sabilillah fayudillaka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid. Sesungguhnya mereka-mereka yang sesat menyimpang dari jalan Allah bagi mereka azab yang syadid yang sangat keras. Bimana suyamal hisab karena apa yang mereka lupakan dari hari perhitungan, hari hisab. Karena mereka melupakan akhirat, merupakan hari hisab, mereka melalaikan, melupakan, tidak ingat kepada hari akhirat, maka lahum adzabun syadid, bagi mereka adab yang pedih. Fahasara al-hukma fi amraini la thalitha lahuma indahu. Maka beliau mengumpulkan hukum ini pada dua perkara saja. La thalitha lahuma, enggak ada yang ketiganya. Apa itu? Dua perkara, enggak ada yang ketiganya. Dua perkara wal haqqu wal hawa. Al haqqu wal hawa. Kebenaran atau hawa nafsu. Wa azal al al mujarradan idza lam yumkin fil adah illa dhalik. Dan disampingkan akal murni. Akal murni itu akal yang tidak terbimbing dengan syariat. Mujarrad maksudnya mujarrad anis syariah. Akal yang murni yang tidak ada bimbingan syariat dikesampingkan, dijauhkan. Ya. Karena tidak mungkin kecuali dengan itu. Ya. Baik. Jangan berkata berarti nggak boleh pakai akal. Boleh. Silahkan. Tetapi dalam koridor syariat. Dalam bingkai syariat. Nggak boleh keluar dari syariat. Engkau berpikir, engkau menggunakan akal, engkau memutuskan dengan berbagai macam pikiran-pikiran kita. Selama tidak bertangan dengan syariat, silahkan. Tapi bertangan dengan syariat, awas. Pikiranmu salah. Kalau bertangan dengan hadis, berbeza dengan Quran, berarti akalmu keliru. Seorang ulama pernah berpendapat dengan satu pendapat. Ternyata pendapatnya salah. Ditegur oleh seseorang. Hey, eh, Syekh, berarti kamu keliru. Apa jawaban beliau besoknya ketika ternyata tahu salah? Dia mengatakan bahwa pendapat yang benar seperti ini. Ada yang tanya, Syekh, ya imam, engkau dulu berpendapat lain gak seperti ini? Dulu aku sedang gila, sekarang aku sudah sadar. Apa maknanya? Maknanya dia dalam keadaan sedang tidak faham waktu itu, sedang lalai. Sekarang aku sudah tahu. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah berkata dengan kalimat yang terkenal dicatat oleh para ulama oleh murid-muridnya oleh muridnya murid-muridnya apa itu kalimat yang terkenal dari beliau rahimahullah kalau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i rahimahullah idza ra'aitum kalau engkau melihat qauli ucapanku bertentangan dengan hadis fa'alam anna aqli hayna idzin qad dahab Barang siapa yang melihat ucapanku berbeda dengan hadis, <laughs> maka ketahuilah bahwa saat itu akalku sedang nggak ada. Saat itu aku sedang tidak paham. Akli qad Dan aku rujuk, aku cabut ucapanku, hidupku dan matiku. Artinya ketika hidup maupun selamati. mati. Kalau setelah hidup masih hidup alhamdulillah. Beliau bisa merujuk dan mengatakan aku salah. Tapi ketika wafat. Mudah-mudahan Allah ampuni beliau tapi ketika kita membaca, ini pendapat Imam Syafi'i kok bertentangan dengan hadis yang sahih. Maka ingat ucapan tadi. Kata Imam Syafi'i, ikuti hadis yang sahih. Aku rujuk. Aku mencabut ucapanku, hidupku dan matiku. Walaupun setelah wafat, kalau ada ucapanku yang bertentangan dengan hadis yang sahih, tinggalkan ucapanku. Ambil hadis yang sahih. Dalam riwayat lain dikatakan oleh Imam syafii rahimahullah, kalau kalian mendengar ucapanku bertentangan dengan hadis, lemparkan ucapanku ardal haid, lemparkan ucapanku ke dinding. Buang ucapanku. Ambil hadis yang sahih. Ini khudana azakullah para ulama. Kalaupun mereka ucapannya berbeda dengan hadis yang sahih, karena tergelincir, dia tidak sadar, nggak tahu. Atau belum dapat hadis, belum sampai hadis kepadanya, dan itu dimaklumi. Tetapi yang jahat dan sahibu hawa, yang benar-benar memiliki jinayah yang besar adalah orang-orang yang sudah tahu hadis sahih tapi dia menyatakan aku lebih memilih ucapan dokter kafir daripada sahih Bukhari. Ini mubtadi umbal. Mubtadi bal. Dia adalah orang ahli bidah yang sesat, yang menyimpang. Harus kalian jauhi dia. Jangan berkawan dengan dia, jangan bergaul dengan dia, jangan baca bukunya, jangan kamu mendengar ucapannya, latas makaulahu. In maridu fala ta'udu. Kalau dia mereka sakit jangan ditengok. Mereka ada sunnah, musuh-musuh sunnah. Adapun ahli sunnah tentunya mereka akan benci dengan musuh-musuh sunnah. Qala dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wala tuti' Man أغفلنا qalbahu an ذكرنا واتبع هواه Jangan kau taati. Orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Dan mengikuti hawa nafsu. Wala tuti' jangan taati, jangan turuti, jangan ikuti mereka yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsu. Allah katakan jangan. <laughs> Jangan turuti mereka ahlul hawa. al amr mahsuran bainal amrain. Ayat ini pun sama dengan yang sebelumnya. Mengumpulkan urusannya pada dua perkara saja. Ittiba'u dzikr wa tiba'ul hawa. Zikrullah dan hawa. Siapa yang mengingat Allah, maka dia tidak mengikuti hawa nafsu. Siapa yang mengikuti hawa nafsu, berarti dia tidak ingat Allah. Ingatnya hanya dunia. Kalau saya ikuti hadis ini, saya akan ditinggalkan oleh orang-orang barat kafir. Saya akan dikatakan terbelakang. Saya akan dikatakan jumud. Saya akan dikatakan bodoh. Saya akan dikatakan begini dan begitu. Yang dipikirkan itu. Nggak ingat Allah. Ingatnya bagaimana kedudukan dirinya. Muhammad Abduh menyatakan bahwa kami berupaya untuk menggambarkan Islam ini pada orang-orang kafir bahwa ini adalah betul-betul ilmiah sesuai dengan akal. Lihat tujuannya. Untuk menggambarkan pada orang-orang kafir bahwa agama Islam itu benar-benar ilmiah sesuai dengan akal. Sehingga yang menurut dia nggak masuk akal dirubah-rubah takwilnya. Termasuk Rasul Dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi tentang orang-orang yang keluar dari rumahnya wahum ulufun hadar al maut. Allah katakan mutu. Matilah kalian, mati semua. Thumma ahyahum, kemudian dibangkitkan mereka. Dua orang ini dan pengikut-pengikutnya nggak percaya. Muhammad Abduh dan Muhammad Rasulullah. Uluf, orang ribuan orang mati semua dan tiba-tiba bangun semua. Mustahil kata mereka. Ini kata Rasulullah, ini tidak mungkin terjadi kecuali dalam sandiwara. Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa? Ayat Allah dari Allah pasti benar. Dan kalau kamu mengatakan tidak masuk akal, itu akalmu. Adapun akalnya ahlus sunnah, akalnya para sahabat, akalnya mukminun bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah bisa melakukan apapun. Allah yuhyi Wa yumit. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Allah hanya menyatakan jadilah maka jadilah. Allah hanya menyatakan kun yang bermakna jadilah maka jadilah dia. ida arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Demikian pula ayat yang membicarakan tentang perjanjian Yahudi. Ayat akhadallahu mithaq Bani Israel disebutkan diambil perjanjiannya ya. wa rafa'na ya. dan kami angkat di atas kalian bukit Tursina ya. Hah? wa rafa'na kami angkat di atas kalian bukit Tursina Gunung Tursina diangkat di belakang Bani Israel dan diangkat perjanjian dalam keadaan gunung di atas kita. Ya. Mereka nggak percaya lagi. Ya. Masa gunung di atas mereka begitu? nggak ada tiang, nggak ada apa, mustahil, nggak mungkin. Sampai mereka berkata, itu mungkin maknanya kami angkat kalian perjanjian di atas bukit Turusina, dibalik oleh mereka. Jadi kalian yang di atas bukit Turusina, bukan bukit Turusina di atas kita. Sama dengan wakallamallahu Musa taklima. Tak mungkin Allah berbicara. Mungkin wakallamullah Allah Musa mengajak bicara Allah. Dibalik. Ini khonibin a'azakumullah adalah ashabur ra'yi. A'da'us sunnah. Musuh-musuh sunnah lebih memilih pendapat-pendapat manusia, akal-akal manusia daripada ayat dan hadis. Nasallahu salamah wal afiyah. وما بينته الشريعة وبينته الآية أن اتباع الهوى على ضربين maka apa yang dijelaskan oleh syariat apa yang dijelaskan oleh ayat bahwa mengikuti hawa nafsu ada dua jenis. Akan diterangkan insya Allah pada kajian berikutnya. Nah, dan mudah-mudahan tidak seramai ini. Berharap para ummahat, para akhwat bisa menjaga anak-anaknya. Sehingga perkara yang penting ini jangan sampai salah paham. Perkara yang sangat-sangat penting. Barakallahu fikum. وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا